الحمد لله إن الكثير عظيما وحسينه كما يحب ربنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الأخوة رحمني ورحمة الله وتبقى باب Ar-Raja. Bab Imam Nawawi menurut di nomor 51 dan kita kredit terjin. Bab Ar-Raja. Raja adalah harapan. Harapan yang mengandung pendekatan dengan amal. Bukan sekedar harapan, ada semangat, tapi harapan dalam konotasi yang baik. Harapan yang Lalu ditemani dengan amal. Bukan orang yang berangan-angan tapi penuh dengan kelemahan dan kemarahan dan tidak menempuh jalan jelas menuju kesungguhan atau tidak atau tasbir al-fa'atillah rabbil istimewa di ikhlas ketaatan kepada Allah jadi Roja yang bermakna seperti itu menumbuhkan amal dan jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada syukur anak di dalam ketaatan mereka tempuh. Tiga para ulama masuk roja ini dalam arkan ibadah. Salah satu di antara arkan ibadah. Ibadah itu rukunnya ada tiga. Di antara salah satunya adalah roja ini. Rukun yang lainnya adalah al-mahabbah. Cinta. Kedua adalah al-khasyah. Al-khawf, takut. Yang ketiga adalah roja. Yang tiga ibadah. Ketiga-tiganya ini harus berjalan sinergi dan seiring. Kapan condong di antara salah satunya, maka tidak akan sempurna ibadahnya. Jika condong kepada hauknya saja, takutnya saja, akan terjatuh ke dalam kawaris. Akan terjatuh kepada kawaris. Sehingga akan muncul satu pemahaman bahwa dosa besar kekal dalam neraka. Dosa besar mengeluarkan dari Islam. Kalau kandung kepada al-mahabbah saja, cinta saja, cenderung kepada sufi, satu sufi ya. Mereka hanya beribadah dengan dasar cinta saja. Tidak ada harapan, tidak ada kasihan. Akan mereka menyatakan kalau ibadah kepada Allah karena takut neraka itu tidak ikhlas ibadah. Kalau taat kepada Allah ibadah kepada karena mengharap surga itu tidak ikhlas ibadah. Terjatuh ke dalam pemahaman yang benar seperti ini. Kalau hanya rojak saja yang lebih dominan, harapan saja orang akan sesuai ke dalam besar sahih, dan melanggar perintah Allah. Karena tiap kali mereka berbuat dosa, besar, mulai kecil, Allah kan maha penerima taubat. Dan bisa kembali kepada Allah luas taubatnya. Hingga orang yang mendominasi cepat rojak saja, meninggalkan pasya dan al-mahabbah, akan terjatuh ke dalam mutatahi, menyepelekan. Maka tiga-tiganya yang seimbang dalam ibadah. Ibarat kata Ibnu Gaya, mahabbah adalah tubuhnya, Rojak dan Harapan. adalah rojak dan Auf adalah kedua sayapnya. Ekor burung, badannya adalah mahabbah, cinta. Kedua sayapnya adalah Al-Auf dan rojak. Kalau dua sayap ini tidak imbang, maka akan berjalan miring ini terbangnya burung, tidak sempurna terbang. Maka akan sempurna terbangnya burung ini ketika dua sayapnya rojak dan Al-Auf ini seimbang. Ia akan berjalan terbang burung itu dengan keseimbangan yang baik. Itu gambaran daripada arkanul ibadah. Inna roja ia berhasil ala ta'atillah. Sungguhnya roja atau harapan itu akan membangkitkan seorang untuk taat kepada Allah. Ini tanda roja yang baik. Bukan roja untuk meninggalkan ketaatan atau berbuat kemaksiatan. Ketika dia berbuat kemaksiatan, dia sandarkan roja ini. Harapan Allah sangat menerima taubat. Harapan Allah akan mengampuni dosanya. Artinya ketika mau terjadi kemaksiatan, dia kuatkan sifat al-khawfnya. Sehingga tidak jadi berbuat kemaksiatan. Bukan malah dikedepankan rojaknya. Maka rojak adalah ia beratu ala ta'atillah. Membangkitkan seorang tetap kepada Allah. Itu mestinya. Harapan dia dengan surga, maka dia taat kepada Allah melaksanakan perintah-perintah yang mengantarkan ke surga. Harapan dia mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, yang melaksanakan apa-apa yang bisa mendatangkan kecintaan. Itu roja yang memunculkan, membangkitkan orang untuk taat kepada Allah. Irlaula ar lam nawafa'a amal sore. Seandainya tidak ada roja, mungkin tidak akan ada amal soleh. Kita beramal karena puluh harapan. Kita sholat, kita punya harapan. Kita menuntut ilmu syar'i, kita punya harapan semua. Dengan harapan itulah sehingga muncul amal soleh. Sebenarnya gak ada harapan, buat apa orang beramal? Apa harapan kita dalam beramal? Kenapa anak-anak orang eh, manusia sekolah, kuliah, karena mereka punya harapan dari anaknya atau orang tuanya. Harapannya agar nanti punya ijazah, bisa bekerja yang layak, yang baik. Kan begitu harapannya. Sehingga harapan yang besar, kita cita yang besar memunculkan amalnya yang besar pula. Orang-orang tua berharap anaknya ingin jadi dokter. Tentu amalnya berat untuk bisa menempuh kejaran itu. Dia harus kuliah, selama enam atau lima tahun, lima atau enam tahun. Saat orang-orang sudah ya bermain-main, bersenang-senang, ya cukup dengan buku, pelajari buku, membaca buku. Saat orang sedang bermain-main, bersenang-senang, dia harus kuliah selama enam tahun. Ini berat, tapi karena harapan dia ingin jadi dokter itu besar, sehingga kemaliannya buku kuat. Apalagi yang kalau kita harapkan itu surga, jannah Allah. Apalagi yang kita harapkan adalah jannah Allah yang nggak bisa diukur oleh dunia dan isinya keindahan dan kenikmatannya. Yang Allah Subhanahu wa taala masih rahasiakan kenikmatan surga itu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan pandangan itu peninggalan surga nanti. Sebagai balasan dari apa yang mereka Kalau orang punya harapan ini, tentu orang akan bangkit nama akan bisa menyampaikan kepada tujuan yang mulia, harapan yang mulia dan Allah. Begitu ya. Ini roda yang benar. Ya. Harapan yang benar. Allah berkiman dalam Al-Quran di surah Al-Zumar ayat 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Katakanlah ya Muhammad, ya ibadi alladzina asrafu wa hamba hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. Maksudnya berbuat melampaui batas, berbuat dosa, maksiatan. Ini ayat masalah roja. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya. Inna Allah yaqdiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Inna huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah huwa dzamat fakir, dzamat fakir. Tauhid mananya sungguh dia Allah al-Ghafur ar-Rahim. Sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadil ayat kata si al-kalimah da'watun li jamil hutat minal kafar. wa ghairihim ila taubah wal inab. Ayat yang mulia ini, yang mulia yang agung ini adalah seruan. Seruan untuk ahli maksiat, orang-orang kafir dan yang lainnya kepada taubat dan inabah. Taubat dan kembali. Artinya, wahai maksiat, Eh orang-orang kafir yang telah jatuh dengan dosa dan kemaksiatan yang banyak. Janganlah kalian putus asa dan nikmat Allah. Itu seruannya. Ya. Wa ihbaru bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an. Di mana ini Allah menghabarkan Allah yang Maha Barokah dan Maha Tinggi mengapunkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya liman taba minha terhadap orang yang bertobat darinya. Tapi sifat ghafur Allah itu hanya teruntuk orang-orang yang bertobat daripadanya dari kepada segalanya. Waraja'a anha dan kembali padanya. Wa in kanat mahma wa kasrat wa kanat min sababil bahr wa rasul meskipun dosanya itu sangat banyak sampai seperti buji lautan. Allah nggak peduli. La taqnatu min rahmatillahi. Janganlah kalian putus asa dan rahmat Allah sebesar apapun dosanya. Allah nggak peduli. Ini teruntuk ahli maksiat. Artinya jangan kemudian terus berlanjut kemaksiatannya dengan alasan kamu sudah terlalu parah dosamu sudah terlalu kotor hatimu. Kamu najis untuk ke masjid, najis untuk ya, dan lain-lainnya. Tidak diperbolehkan. Sebab ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para ahli maksiat dan orang-orang kafir yang telah jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosanya. Ya. Sebesar apapun dosanya. Asal dia bertobat, dia inabah, dia kembali Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah selamatkan dari siksa di dunia dan siksa di akhirat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimuna min qabli an ya'tiyakumul adab thumma la tunsurun. Wa anibu kembalilah kalian. Bertobalah kalian dan serahkanlah diri kalian kepada Allah sebelum datang siksa kepada kalian. Ya, yes, namanya apa? Sebelum siksa datang, bertobatlah, kembalilah serahkanlah kepada Allah, niscaya akan dipadamkan siksa Allah teruntuk orang yang inabah, yang taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Allah tidak peduli. Asal dia bertaubat, asal dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya ibadi, innakum kum bil-lail, tufi'una bil-lail wa nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba, kalian telah salah, siang dan malam. Dan siang dan malam manusia berbuat dosa dan kesalahan. Tapi aku zat yang mengampuni dosa semuanya. Istighfarlah. Kalian aku. Afilakum. Ya. Yes. Afilakum bapaknya fi'il mudhari. Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Kata akan ampuni menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Asalnya kalau hamba mau istighfar, baru terjadilah pengampunan. Fi'il mudhari bapaknya. Bukan gofartu, bukan firma, tetapi asfar, asfirlatu. Aku akan ampuni kalian kapan? Ketika kalian beristighfar dan mohon ampun kepada aku. Lalu akan turun ampunan Allah ketika hambanya beristighfar dan bertaubat aku. Dalam hadis Allah Rasulullah bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba al-musiun nahar wa yabsutu bin dia sudah musiul lain. hatta tasriba ini. min maghribiha. Sungguh Allah bertangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobatnya hamba yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan kedua tangannya di waktu siang. Allah untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat maksiat di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Belum itu tobat selagi matahari masih terbit di arah dari arah timur. Ini semua adalah keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rojak kita bahas, rojak kita besarkan, ketika dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seorang sudah terjatuh ke dalam banyak dosa. Rojak dibesarkan, didominasikan. Bukan, bukan mau berbuat dosa, belum membesarkan rojaknya. Ya, tapi setelah terjatuh, telah hilang, dan berbagai macam dosa telah dilakukan, maka besarkan sifat rojak. Maka saat rojak ini, sehingga hamba itu akan semangat untuk berbuat kebaikan. Dan semangat berobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dipadamkan sifat rojak ini, sudah kamu kan mungkin diampuni sudah terlalu parah. Dosamu sudah terlalu parah. Ibarat sudah berkarat itu, mesti sulit membersihkannya. Ya. Sulit membersihkan sudah berkarat itu, dosa kamu terlalu banyak. Ya. Sehingga enggak, enggak ada gunanya kamu berdosa. Tak boleh seperti itu. Maka dengan kita mengenal sifat raja ini, akan menumbuhkan semangat kita bertobat, akan menumbuhkan kita semangat untuk beramal soleh dan untuk akan kita nah. ada. Kemudian dibacakan hadisnya, ayat banyak masih banyak. Hadis yang pertama yang dibaca Imam Nawawi dalam bab ini, qala Imam Nawawi rahimahullah taala wa an Ubadah bin Qamit radhiyallahu anhu qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-sayyida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatu al-qaila mar'u wa rabbun min wal jannatu haqqun wa nara haqqun ala salahu jannah jannata ala kana min al-halal mutafaqun alaihi. Tahu ya kita lihat bagaimana kendalikannya ini. Kenapa hari ini dimasukkan dalam bab wajah Lima nawi kita baca saja ya. Istilahnya di mana? Rasulullah bersabda, "Man syahida, siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya dan bersaksi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat yang Allah lemparkan ke Maryam dan roh yang ditiupkan, yang riuh, yang, yang roh dan roh darinya dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia surga apapun yang mereka amalkan. Mungkin dari sini yang Ya, apapun yang mereka amalkan. Ini hadis yang sangat agung. Ya? Kita sedikit jelaskan. Barang siapa yang bersaksi, syah dari sini maksudnya bersaksi dengan asyurut, dengan surut, syarat-syarat dan yang terpenuhi kalimat yang diucapkan dari kata la ilaha illallah. Di antara syuruhnya la ilaha illallah ada itu ya. Untuk bisa mengapa? apa saja bait sihirnya? Ilmun yakinun wa ikhlasun wa kama mahabbatin wa iyadin wal qubuli la. Kalau satu terlalu lama hafalnya. Bait bentuk bait sihir. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama. Ada berapa itu? empat ya ilmun yakinun ikhlasun wasir pada mahabbatin wal ingiyat wal qubul ila mahabbah ya patuh kubul menerima dari cara cara menghafalkannya cara menilai dengan PC tadi jadi sudah sudah oleh para ulama dalam kitab kita Maksudnya dia bersaksi dengan lafaz la ilaha dengan tujuh syarat yang telah ditentukan. Yang pertama adalah ilmu. orang harus mengilmui makna la ilaha illallah. Mengilmui apa? Mengilmui konsekuensi-konsekuensinya. Kalau orang mengatakan la ilaha itu apa saja kewajibannya. Mengilmui perusak-perusaknya. pembatal ya, Sebab la ilaha illallah itu punya pembatal-pembatal. Ya. Punya pembatal pembahasan yang sebenarnya dari kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan awal itu Islam ada 10 pembahasan Islam pembatal la ilaha illallah dibuka kembali kita tersebut 10 pembahasan la ilaha illallah dia tahu mengucapkan itu dengan ilmu baru akan memberi manfaat bagi orang yang mengucapkan kalimat itu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari muslim ini Affan radhiyallahu anhu Nabi kita mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati wa huwa ya'lam kata Nabi dan dia mengelmui mengetahui annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ya secara kata wa huwa ya'lam. Jadi harus punya ilmu. Sehingga jangan sampai seorang mengatakan la ilaha illallah tapi perbuatannya merusak la ilaha illallah. Ya. Sebab kata la ilaha illallah ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mulutnya mengatakan la ilaha sementara jasadnya di kuburan. Minta kepada kuburan, baru kepada kuburan, berkat kepada kuburan. Bagaimana mungkin ini kalimat akan menyelamatkan dia dari dia yang mungkin. Harus ada ilmu. Harus ada keyakinan. Harus ada ikhlas. Keikhlasan. Tidak paksaan. Datang kepada Rasulullah seorang sahabat bertanya Rasulullah, "Man asa man as'adun Siapa orang yang paling bahagia dengan keamanan dari hari kiamat? Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat pengambil dari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, bersih murni ikhlas kalimat keluar dari hatinya. Ini berlaku yang lainnya. Nah ini syaratnya. Kemudian la syarikalah, syarat kedua tidak boleh membuat Allah sekutu dengan tandingan-tandingan karena memiliki sekutu adalah merusak mana la ilaha Tidak boleh seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia memiliki sekutu bagi Allah. Membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini adalah kemurka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini juga punya konsekuensi. Menyaksikan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Artinya, seorang bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, jangan diperlakukan sebagai sifat uluhiyah bagi Muhammad. Tidak ada sifat uluhiyah bagi Muhammad. Muhammad SAW tidak ada lain adalah hamba. Maka posisikan beliau sebagai hamba dan rasulnya. Jangan posisikan kepada yang lainnya, yang di bawahnya atau yang di atasnya. Posisikan beliau sebagai hamba. Tidak punya sifat uluhiyah, ilahiyah. Tidak punya sifat uluhiyah, tapi dia hamba, bagaimana hamba apa yang lainnya. Cuma beliau Rasul. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada umatnya. Untuk jangan memposisikan Nabi Muhammad dengan posisi yang melebihi di batas kadar kelebihan yang kadar keutamaan beliau. Dia bersabda, La tetruni, kama asratin nasara Isa maria, wa innama ana abdul, wa kulu abdullah rasul. Janganlah kalian berbuat israf, memujiku dengan pujian-pujian yang melampaui batas. sebagaimana orang-orang Bani Israel, orang Nasara, memuji Isa dengan pujian yang melampaui batas. Sehingga pada derajat Isa adalah anak Tuhan. Ini sifat ilahiyah. Karena bicara, Kalian memujiku dengan pujian-pujian yang melampaui batas. sebagaimana orang-orang Nasara memujikan Isa dengan pujian yang melampaui batas. Tiada lain aku hamba dan rasulnya maka katakanlah, aku adalah hamba dan rasul. Maka ini syarat anna Muhammad dan abduhu Setelah seorang meyakini Muhammad adalah hamba dan rasulnya, berarti karena beliau rasul, maka beliau harus ditaati. Dan ketaatan kepada rasul itu terlengkap dalam empat hal. Ta'atu bima amara. Taati apa yang beliau perintah. Jangan mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah ke utara kita ke barat, kita ke selatan. Rasulullah ke timur kita ke barat. Ya. Menghalafah dengan sunnah Rasulullah tidak Ini gak ada gunanya nanti. Ya. Gak akan dapatkan syafaat, gak akan diperizinkan minum telaga Rasul. Ketika dia berbuat bid'ah, ya. usir dari tenaga Rasulullah SAW kalau terpenuhi syarat pertama, atau konsekuensi pertama, ta'atuhu bima amara. Dia mentaati apa yang dia perintah. Ini masuk konsekuensi pertama. Yang kedua, masuk dia bima akbar, Membenarkan apa yang dia kabarkan. Dia menghabarkan tentang umat-umat sebelum kita, di mana Israel, kita-kita mereka. Dia habarkan perkara-perkara yang terjadi di alam kubur, di alam barzah yang bagaimana keadaan manusia di sana kita harus imani. Dihabarkan tentang hari akhir, tentang adanya catatan-catatan amal, timbangan, jiwa, raka surga, dan berbagai macam hal yang dihabarkan di kejadian-kejadian yang belum terjadi nanti di hari kiamat, itu semua harus kita benarkan. Tidak boleh ada kecuil, kecuil pun dalam masalah ini. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam masalah keyakinan dan efek dia. Ya. Kalau amal silahkan tidak sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna amalnya. Sholat kita tidak sempurna. Berapa kita tidak sempurna. Begitu pula amal-amal yang lain tidak pernah kita sempurna dalam melaksanakannya. Tapi dalam masalah dia tidak boleh tidak sempurna. Harus sempurna 100% dalam mengimani perkara-perkara yang kita diwajibkan untuk mengimaninya. Gak boleh orang imannya kepada siksa kubur dan nikmat kubur 50%. Gak boleh imannya dengan sirat 70%. Gak boleh imannya dengan surga 60%. Harus konsen semua dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan ekstradiyah. karena semua mampu meyakini dengan keyakinan yang sempurna. Sehingga tidak diperbolehkan kita Jadi ragu dalam perkara ekstradiyah. Ya. Harus harus perfect. Sikmat kubur itu ada, Sikmat kubur itu ada. Harus partai ada neraka, ada surga. Dia bima Yang kedua, meninggalkan apa yang dia perintahkan untuk meninggalkan. anu mana'anu wa Ya, bu, meninggal menjauhi. Apa yang dia perintahkan untuk menjauhi. Dia berkata-kata. Istanibu sab'amu Ya. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang binasakan. Jauhi semua ini. Tidak boleh kita mendekat. Sebab Nabi mengatakan apa? Ijtaribu asbada'a al-mubiqat. Jauhlah oleh kalian tujuh perkara yang membinakan. Yang pertama adalah syirku billah. Syirikan kepada Allah. Karena syirikan adalah membinasakan manusia. Menyesuaikan umat-umat dahulu. Umat-umat ini juga akan binasa dengan syirik. Yang kedua adalah sihir. Tak boleh mendekati sihir. Tak boleh mempelajarinya tidak boleh memakai tata cara sihir. Sihir semua adalah perkara yang merusak dan binatang. Ya. Tiga adalah sihir. Yang ketiga adalah membunuh jiwa apa yang Allah haramkan. Kecuali dengan hak. Tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan hak jiwa mukmin dibunuh dengan tanpa hak. Lalu kita resiko mukmin Man qatala mu'minan muta'abidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang bunuh muslim, mukmin dengan sengaja, maka balasan dia adalah jahannam. Dengan sengaja. Dan karena terpijit. Terpijit sengaja yang bunuh orang mukmin. Sama yang lain, siapa yang bunuh seorang muslim tanpa dosa yang tanpa mereka berbuat membunuh atau mereka berani dibunuh, dia membunuh dengan tanpa hak, maka anak maka kalau nasa jadinya maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia karena besarnya dosa di perkara yang binasakan menjauhi bunuh tanpa hak. Ya. Yang keempat, yang menyelesaikan keempat adalah aktor riba makan harta riba. Riba itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Sisanya sangat mengerikan. Para pemakan riba nanti di akhirat maka dilempar ke sungai-sungai darah. Setiap kali dia mau keluar di pinggir-pinggir sungai itu dijaga para malaikat. Dia dilempar kembali ke sungai darah. Riba itu terbagi menjadi dua. Dan riba duyun dan riba duyun riba dalam jual beli, dan riba dalam hutang piutang. Riba dalam jual beli terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pertukaran dua barang ribawi dengan tidak memenuhi syarat. Dalam barang-barang yang dijual belikan ada yang namanya barang-barang ribawi. Itu kadang-kadang ada enam jumlahnya. Tapi para ulama mempelajari hadis itu bahwa ternyata barang-barang ribawi itu tidak hanya nama. Tapi sesuatu yang memiliki ilah dan jenis yang sama itu termasuk barang ribawi walaupun bukan yang hari sebutkan apa? Itu kurma, gandum dan jenisnya, kemudian garam, kemudian emas, perak. Ada enam jenis barang ribawi. Amor. Itu para barang ribawi. Kalau para ulama peringkat bahwa Barang-barang ribawi itu adalah barang-barang ternyata terpenuhi beberapa nilai. Yang pertama, barang yang berupa makanan. Kemudian cara jual belinya dengan ditimbang atau ditakar. Kemudian yang ketiga, dia memiliki buk kalau samania, nilai harga, nilai besar. Dari segala yang pertama harus makanan. Kurma misalkan adalah makanan ya. Dan cara jual belinya dengan ditimbang atau ditakar. jadi kurma telah terpenuhi syarat barang ribawi. Ya. Emas memiliki nilai tukar. Boleh telah terpenuhi salah barang riba perak. Uang, uang dalam hari sudah disebutkan ya, tapi uang adalah sama, memiliki nilai tukar, oh, tukar. Sehingga uang sama jenis barang riba, cek, obligasi atau yang sejenisnya. Yang memiliki nilai tukar ini semua adalah memiliki barang-barang ribaul. Nah, caranya kalau barang-barang ribaul kalau sejenis, kalau barang yang diperjualbelikan sejenis, harus dengan sama banyaknya, sama timbangannya, dan cara jual belinya dengan saling kontak. Dua, dua kilo emas, eh, dua kilo kurma, ditukar dengan dua kilo kurma, itu hukumnya boleh tidak? Boleh, karena sudah sama. Kemudian syarat kedua, harus dengan kontan. Tidak boleh ditunda, tapi harus dengan kontan. Maka ditukar, dua kilo diberikan A, dua kilo diberikan B. Ini jual beli yang benar. Kalau dua kor dua kilo kurma ditukar dengan tiga kilo kurma, ini hukumnya tidak boleh. Karena itu tidak ada ada tambahan. Setelah kurma satu jenis. Satu jenis, satu makanan. Dan satu ilah. Ilahnya adalah sesuatu yang ditimbang dan dimakan. Maka dia terpenuhi dua syarat. Harus dengan saling konten dan saling sama. Itu kalau satu ilah dan satu jenis. Tapi kalau satu jenis saja, tapi beda ilah. Satu jenis itu misalkan kurma dengan gandum. Satu jenis kan? Itu jenis makanan dan sama-sama ditimbang. Tapi ilahnya berbeda. Ilahnya berbeda. Maka kalau seperti itu, boleh tidak sama, tapi harus dengan kontak. Itu bahasakan forma 2 kilo, itu ditukar dengan garam 3 kilo, hukumnya boleh tidak. Hukumnya adalah boleh. Tapi caranya harus dengan saling saling kontak. Hanya cuma satu ilah saja. Sama ilah, tapi beda jenis. Kalau satu ilah dan beda jenis, maka cukup dengan cara saling kontak saja. Adapun jumlah takarannya beda, tidak masalah dan ya. jalankan. Kebaikkan Allah Taala saya akan lanjutkan pada pertemuannya. Kalau jam ini, kalau saya ada berbuat.